kita tunjukkan untuk pendidikan kita di sini untuk pendidikan anak-anak kita yaitu senang dia melihatnya membaca baca Al-Quran dan juga di TPA masih banyak kepada bapak yang bertugas kesilakan Pak tolong berdua orang kasih ibu bapak tuan ibu-ibu dua bapak-bapak dua Pak ambil waktu itu satu dari Pak Bian lalu ruang tuan ya, ya karena ya, ulama waktu itu emang ini Pak Pak sini tolong Ayo. jalan aja nggak boleh banget jalan ah seperti itu Pak uh, perlu juga kita ceritakan insya Allah tempat ini kita khususkan untuk pendidikan kita dan insya Allah menunjang sangat untuk pendidikan kita karena akhir-akhir ini Bapak bisa lihat sendiri di pendidikan kita ini minus setiap bulannya oleh sebab itu kami mohon maaf dan juga kerelaan nanti Bapak-Bapak untuk bisa membantu pendidikan anak-anak kita terima kasih banyak cepat agak cepat sebetulnya Timur bapak kita semuanya pak Jangan ada yang tertinggal kasihan nanti udah niat bapak-bapak kita yang ada minum di dalam silakan jangan tumpah Pak ya. Bawa karpetnya kalau kena air busuk ini. Jadi kita jaga ya dua sini. Silakan aja minum Bapak. Sudah disediakan sama penitia Keluar Pak ya, di luar juga ada bapak kita tuh. Yang di luar ketemu juga. Nah, siapa? Ya ada pesan dari orang tua kita nih Kalau minum air satu gelas itu dihabiskan dengan buatir Dan sampahnya di bawah nanti dimasukkan ke dalam tong sampah di luar Makasih Pak ya Insya Allah Bapak kita melakukan Amin sudah Bu? Ya, bentangkan aja di luar ya Udah, Udah, dulu kita gerak cepat aja bu. Waktu kita satu menit lagi bu. Jadi kalau ada bapak ibu yang ada niat, nanti ke pengurus masjid bisa juga langsung. Nah, bapak ya. Eh, baik bapak ibu terima kasih banyak. Semoga apa yang bapak ibu Infak dan Taman ini eh, sangat-sangat uh, menyentuh pendidikan kita ini doa anak-anak kita semoga dan kaum muslimin dan muslimat dan jemaah masjid muslimin mendoakan bapak ibu semoga kedepannya rezekinya murah dan lancar-lancar aja amin ya rabbal alamin nah, kita sudahi mengutar terima makasih banyak Baiklah kita lanjutkan kajian kita kepada Bapak Ustaz kita berikan الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين Sebelum kita lanjutkan kajian kita Ada satu pertanyaan penting yang harus saya layangkan di awal materi kedua Yaitu sampai jam berapa gitu? Yang semangat keluar, yang nggak semangat nggak keluar nih kata-kata. Cuman ada berapa orang aja yang bilang sampai jam 00 gitu. Nah, sekarang jam 8 Jam 8 sampai jam 00 Masih 4 jam lagi Jam berapa Pak? Jam 10 kata Bapak Berarti 2 jam dari sekarang Khairul umuri awsatuha Sebaik-baik perkara pertengahannya <laughs> Jadi Jam 8 sampai jam 12 4 jam Pertengahannya di 10 Mantap, saya pilih jam 10 dipersiap-siap kita di sini sampai jam jam 10 insya Allah. Baik. Materi terakhir tadi saya bicara apa? Tuh? Gak ingat saya bicara apa tadi. Terakhir tadi saya berbicara Rasulullah SAW menemukan kedamaian di mana? dalam sholat menemukan ketentraman hidup beliau di dalam sholat dan ini bukan khusus untuk Rasul Rasulullah SAW itu suri tauladan apa yang beliau dapatkan sangat mungkin kita dapatkan walau tidak sejumlah yang beliau dapatkan tapi Ketika Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fi shalah dijadikan bahagia diriku, ketentraman hatiku, ketenangan, keteduhan jiwaku. Itu di dalam salat kita pasti bisa menemukan keteduhan itu di dalam salat. Kita pasti bisa merasakan kebahagiaan itu di dalam salat. Bukankah Allah telah menyuruh kita melakukan suri tauladan kepada Rasul itu? dengan mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi hasanah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat. Banyak orang bahagia hanya ketika terima gaji. Atau ketika naik pangkat. Alangkah Alangkah sialnya orang seperti ini. Karena terima gaji hanya sekali dalam sebulan. Dan naik pangkat saya nggak tahu berapa kali dalam setahun. Jadi total-total bahagianya hanya 12 dalam terima gaji ditambah naik pangkat. Hanya itu bahagianya. Sementara orang yang beriman setiap dia sholat bahagia, setiap dia sholat bahagia, setiap dia sholat bahagia. Mana yang mau kita cari? Mau bahagia setiap hari, atau bahagia ketika terima gaji saja. Innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah ada dalam kenikmatan. Kenikmatan dunia ini yang akan berjuruh dengan kenikmatan akhirat. Wa khalaqnakum azwaja. Kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Pasangan kenikmatan dunia adalah kenikmatan di pasangan kenikmatan akhirat adalah kenikmatan di dunia dan kenikmatan di dunia itu diletakkan oleh Allah di dalam ketaatan. Allah berjanji memberikan kepada kita kebahagiaan dunia dalam ketaatan yang kita lakukan kepadanya maka berjodohlah antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat dan Allah mengancam orang yang berbuat maksiat hidup dalam kobaran api di dunia sebelum kobaran api yang nyata di akhirat berjodohlah kobaran api dunia dengan kobaran api di akhirat dan untuk itu kita harus mengetahui yang mana di dunia hasanah karena banyak orang salah menilai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Fil akhirati hasanah semua sepakat masuk surga. Tapi fid dunya hasanah banyak yang salah menilai. Karena kalau kita jujur kepada diri kita sendiri, mari kita bertanya kepada diri kita ketika kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Kira-kira fid dunya hasanah yang kita inginkan dari Allah itu apa sebenarnya? Ayo jujur. Apa? Apa? Maks. Atau nggak pernah berpikir apa yang kita minta gitu. Kita minta kepada Allah nggak pernah berpikir yang penting kebahagiaan. Jujur, jujur ketika kita minta Rabbana atina fid dunya yang kita minta itu apa sih? Duit. Ketenangan hati. Ada yang nggak ada yang berpikir duit? Ada Pak ya? Ada atau banyak? Kita diberikan dua pilihan. Pilihan pertama, hidup di dunia kaya raya, di akhirat masuk surga. Hidup di dunia biasa-biasa saja, di akhirat masuk surga. Pilih yang mana? Pertama, pasti. Karena kita selalu menilai dunia hasanah itu kaya raya. Karena prinsip hidup banyak manusia sekarang adalah hidup di dunia kaya raya, di akhirat masuk itulah dia di dunia hasanah wa fil akhirat hasanah kata mereka. Mari kita lihat, betul apa tidak ini? Apakah benar di dunia hasanah, fil akhirat hasanah artinya adalah hidup di dunia kaya raya, hidup di akhirat masuk surga? Apakah itu artinya? Mari kita lihat. Siapa suri tauladan kita? Rasulullah hidup kaya raya kah beliau? Ya atau tidak? Berarti Rasul nggak dapat di dunia hasanah. Pernahkah berlalu dalam hidup kita tawaran Allah kepada Nabi Muhammad? Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, Malaikat Jibril boleh memanggil nama Nabi Muhammad dengan Muhammad saja. Rabbmu memberikan dua tawaran kepadamu menjadi nabi dan seorang raja atau menjadi hamba biasa rakyat namun seorang rasul mana yang dipilih Nabi Muhammad rakyat biasa tapi rasul kenapa Nabi ini memilih raja dan nabi gitu kan raja dan nabi ini yang hidup di dunia kaya raya hidup di akhirat masuk Saya di awal ini hanya ingin memberikan sebuah kritikan ringan. Mari kita introspeksi lagi pola berpikir kita hidup dunia kaya raya akhir masuk surga itu. Kayaknya ada yang salah kayaknya. Walau nggak semuanya salah, tapi kayaknya ada yang salah. Kayaknya. Karena kalau itu yang terbaik, mesti itu yang di, dikejar Nabi, betul atau tidak? Tawarannya dua, raja, raja itu kaya, seperti Nabi Sulaiman, raja. Hidup di akhirat masuk surga. Iya, Nabi, Nabi nggak ada masuk neraka. Masuk surga semua. Tapi Nabi nggak milih itu, lebih memilih Rasul. Namun hamba. Apakah itu salah Ustaz? Nggak salah juga. Tapi nggak semuanya benar. Kita jadikan PR aja ini. Nggak nggak nggak nggak sesuai dengan materi kita. Baik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi materi kita di subuh besok. Kita lanjutkan kepada materi kita, janji dan ancaman. Kita hidup di permukaan bumi, Allah berikan beban. Allah berikan tugas. Dan beban itu terbagi dua. Satu beban yang isinya laksanakan dan satu beban lagi isinya tinggalkan. Kata-kata laksanakan disebut dengan amar, perintah. Kata-kata tinggalkan disebut dengan nahi, larangan. Dan agama kita terbagi dua. Perintah atau larangan. Habis, nggak ada lagi yang lain. Perintah atau larangan. Kita diperintah atau dilarang. Kita diperintah atau dilarang. Setiap kita hendak berbicara, ada perintah, ada larangan. Jangan masuklah dalam perintah, tinggalkan larangan. Setiap kita hendak mendengar, ada perintah, ada larangan. Dengarkan yang baik-baik, jangan dengarkan yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Setiap kita melangkah, ada perintah dan larangan. Langkahkan kemari, jangan langkahkan kemari. Setiap kita hendak berkata dengan hati kita, ada perintah dan larangan. Isi hati itu dengan cara seperti ini, jangan begini. Lakukan ini, tinggalkan yang begini. Jadi agama kita terbagi dua, amar nahi. Oleh karena itu para ulama mengatakan takwa itu adalah mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Itulah takwa. Baik. Dalam mengerjakan perintah ada berat beratnya. Kalau tidak mau ini berat. Kenapa berat? Ya bayangkan. Kita lagi enak-enak tidur disuruh bangun. Disuruh sholat. Padahal enak-enaknya tidur. Lagi rame-ramenya toko disuruh tinggalkan. Siang itu kan rame rame ramenya. Badan lelah di waktu asar dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore ber, bekerja capek ingin istirahat ingin rebahan ingin tidur disuruh lagi wudhu dan sholat sudah dapat harta dari perniagaan disuruh infakkan berat. Ada beban Dan itu tidak bisa dipungkiri. Dan itu benar. Nabi SAW mengatakan Uffatir jannatu bil makari Surga telah dipagari oleh Allah dengan sesuatu yang tidak disukai Ada hal yang berat Membaca Al-Quran berat Pak Berat, ada beratnya Beda membaca al Quran oleh karena itu banyak orang sekarang hobi baca koran, tidak hobi baca Al-Quran. Apa ini? Karena dia berat Maha suci Allah Maha pengasih dan penyayang Allah Memberikan janji-janji Apabila kita mau melakukan yang berat Pak, bekerja jadi karyawan. Hayya 'ala salah hayya 'ala falah. Salat habis itu sudah siap-siap. Ada mobil menunggu. Masuk mobil, dibawa ke dalam hutan. Berat gak Pak? Berat. Pulang baru sore nanti. Badan sudah letih, berkeringat, Tiap hari seperti itu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kadang Sabtu disuruh lagi Ahad, kadang disuruh juga kadang-kadang. Tapi kita dengan senang melakukannya. Artinya dengan tidak berat melakukannya. Alasannya apa? Ada janji di akhir bulan. ya akhir apa di awal? tahu saya. Di akhir bulan. Ada janji perusahaan di akhir bulan. Tiap bulan kamu saya bayar 15 juta. Janji itulah yang membuat yang berat ini menjadi Ingat Saya ngarang apa kenyataan ini Pak? Hah? Kenyataan kan? Kenyataan. Apa yang membuat bangun subuh? Setelah bangun subuh sudah harus bersiap-siap. Sudah harus nunggu bus. Bus lewat kita harus di situ. Gak boleh telat. Telat kena marah. Aku ikut peraturan harus begini, harus begitu. Gak boleh begini, gak boleh begitu. Semua itu diikuti. Dengan ringannya seorang mengikuti hanya ingin dapat 15 juta di akhir bulan masuk rekening. Berarti 15 juta itulah yang telah meringankan beban berat ini. Tidak ubahnya dengan janji-janji Allah di dalam Al-Quran. Ada yang berat dalam ibadah. Ada sesuatu yang membuat jiwa ini berat dalam beribadah. Namun janji-janji Allah lah yang meringankan yang berat. Allah menjanjikan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Ya Allah, ini yang saya cari. Kata Allah di dalam ketaatan. Maka kita taat, taat, taat, taat untuk mendapatkan kebahagiaan itu. di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 atau 27 atau 28. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa taqma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman. Garis bawahi orang-orang yang beriman. Iman di sini iman. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Hati mereka akan tenang, tentram ketika mereka berzikir kepada Allah. Zikir dalam ayat ini maknanya taat secara keseluruhan. Kemudian Allah tegaskan lagi, ala bidzikrillah, ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah. Hanya dengan zikir kepada Allah. Kita katakan lagi, zikir di sini maknanya bukan hanya tasbih, takbir dan taklim, Semua zikir yaitu seluruh ketaatan. Hanya dengan zikir kepada Allah tatmainnul qulub. Hati menjadi tenang. Hati menjadi mutmainnah tentram. Allah katakan hanya dengan taat. Maka kita yang mendapatkan kebahagiaan kita yang menambahkan ketenangan, kita yang menambahkan kesujukan, kedamaian jiwa dan ketentraman hati. Kejarlah ketaatan itu agar mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan Allah tidak hanya menjanjikan itu di dunia, Allah juga berjanji di akhirat. Diberikan kepada kita ridhonya, diberikan kepada kita ampunannya, diberikan kepada kita ampunannya, diberikan kepada kita ridhonya, dimasukkan kita ke dalam surganya, di dalam surganya penuh dengan kenikmatan. Dan itu lebih hebat daripada yang ini. Walaupun yang ini sudah sangat hebat di dunia. Ini yang saya masuk ketenangan hati. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pernah berkata, "Inna fid dunya jannatan. malam lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Di dunia ini ada sebuah surga. Yang tidak masuk dalam surga di dunia ini, dia tidak akan masuk surganya akhirat. Surga di dunia itu adalah ketaatan yang membawa kita kepada kedamaian. Kedamaian buah daripada ketaatan. Orang yang taat kepada Allah, patuh aturan Allah akan damai jiwanya. Dia mendapatkan surga dunia. Damai juga di akhiratnya, dia mendapatkan surga di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, sangat banyak janji-janji Allah di dalam Al-Qur'an tentang surga. Gak bisa kita bawakan ayatnya satu persatu. Saking banyaknya ayat itu. Di antaranya telah dibawakan oleh imam kita tadi dalam rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Sangat banyak janji-janji Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan bawakan beberapa riwayat yang dikumpulkan dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah dikumpul oleh para ulama bercerita tentang orang paling terakhir masuk surga. Orang paling terakhir masuk apa? Masuk surga. Menurut saya, kalau dia yang paling terakhir masuk surga, menurut saya dia yang paling miskin tinggal di surga. Menurut saya, kalau benar alhamdulillah, kalau tidak benar saya minta petunjuk dari Allah. Minta ilmunya. Karena menurut kita, pemahaman kita, yang paling terakhir masuk surga, yang paling sedikit amalannya, yang paling minim dapat penghargaan, berarti dia yang paling miskin di surga Allah. Itu tidak ada di dalam hadis, namun itu dari saya. Semoga benar. Kata Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Keluar dari neraka dalam keadaan tubuhnya gosong, hitam. Lalu kemudian dicelupkan di dalam ke dalam sebuah sungai di depan pintu surga. Sungai itu bernama Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Setelah dicelupkan diangkat menjadi putih bersih. Klinis lagi. Rapi lagi. Jangan menghayal yang ini, Pak ya. <laughs> Jangan menghayal yang ini ya. Ini yang paling terakhir keluar dari neraka loh. Qila lahu jannah. Dikatakan kepada orang ini, masuklah ke dalam surga wa yusawwaru ilaihi annaha mal'ah terbayang oleh dia, nampak oleh dia, surga itu sudah penuh, sudah, sudah penuh. Sudah dulu orang-orang sudah dulu masuk, ada tempat untuk dia. Itu yang terbayang oleh dia. Ketika Allah bertanya kepadanya, hambamu, kamu hambaku, kamu mau apa? Dia berkata, rohku Izinkan aku di bawah batang pohon itu cukup. Benar? Benar. Enggak minta yang lain? Enggak. Janji, janji. Berani tulis janji? Berani. Tulis janji, Pak. Tulis. Diizinkan di bawah batang pohon. Sebentar dia tenang di sana, lupa dengan nerakanya, lihat orang-orang dalam kenikmatan makan minum minta ke depan lagi padahal tadi udah janji nggak minta lagi ini berlanjut tiga kali berturut-turut terakhir Allah berkata kepadanya hambaku hambaku sekarang kamu coba minta kepada aku apapun yang kamu mau minta minta sudah kata Rasul tercinta Shallallahu Alaihi Wasallam orang ini meminta kepada Allah kenikmatan sehabis daya hayal seorang manusia. Menghayallah kenikmatan paling habis daya hayal kita nikmat itu kayak apa? Kira-kira itulah yang diminta orang ini kepada kepada Allah. Apalagi dunia kita sekarang dunia menghayal, Pak. Ya kan? Dunia kita sekarang dunia menghayal nggak? Dunia menghayal, kita ditipu oleh hayal-hayal dan kita senang ditipu. Itu. Kalau kita membuka internet dan bertanya apa definisi film, mereka Mbah Google akan menjawab film itu adalah penipuan yang yang yang mengasyikkan. Film itu hayalan semua dan kita senang dihayal-hayali orang. Dan itu dia masuk dari anak kecil, anak remaja, orang tua menghayal di depan televisi. Anak kecil dengan sepungguknya, orang remaja dengan nggak tahu apa, nggak tahu saya apa yang diteguhkan, nggak tahu juga untuk orang tua apa. Kita lanjutkan ceritanya bahwa menghayal kenikmatan sehabis daya hayal manusia akan kenikmatan. Itu yang dia minta. Begitu giliran disuruh minta, oh minta nggak tanggung tanggung pak. Tadi awalnya cuma minta di bawah, di bawah apa? Di bawah pohon. Tapi sudah lupa dia azab di neraka. Kalau di awal-awal tadi kan masih terasa azab di neraka itu masih, Nah udahlah di bawah pohon ini kayaknya udah asik. Gitu buah pohon ini kayaknya udah asik. Tapi sudah lupa dia. Minta. Begitu di, di, diizinkan meminta, meminta sehabis daya hayal manusia. Kenikmatan. Ketika Allah berkata kepadanya hambaku, kalau bukan itu yang kuberikan kepadamu, bukan permintaanmu tadi. Namun yang kuberikan kepadamu adalah sebanyak kenikmatan kenikmatan yang pernah ada di dunia. Itu yang kuberikan kepada Bisa kita menghayal dunia ini semuanya punya kita, Pak. Bisa kita menghayal? Tidak bisa. Tidak cukup daya hayal kita tidak cukup. Seluruh emas di permukaan bumi ini, baik yang ada di permukaan atau di perut bumi, semuanya punya kita. Bisa kita menghayalkan ya, Pak? Lalu sebagian kita jadikan ranjang, sebagian kita jadikan kursi, sebagian emas itu kita jadikan tempat minum kita, bejana-bejana kita semuanya emas. Nggak bisa kita menghayal. Itu yang ditawarkan Allah. Allah tidak tidak tidak akan mengabulkan yang dia minta, tapi Allah berikan sesuatu yang beribu-ribu di atas daya hayal dia. Maukah engkau aku, sebagai gantinya aku berikan kepadamu seluruh kenikmatan seperti yang ada di dunia. Sekali lagi jangan menghayal yang ini, Pak. Jangan menghayalkan yang ini. Ini orang yang terakhir keluar dari neraka. Ketika ditawarkan nikmat yang beribu-ribu kali lipat di, di atas angan-angannya, seharusnya dia bahagia apa tidak? Seharusnya dia bahagia. Namun kata Nabi SAW, dia berkata kepada Allah, atas tahzi'ubi wa anta rabbul alamin. Ya Allah, engkau pencipta langit dan bumi, masih maukah engkau mempermainkan hambamu ini? Dia mengira Allah bermain-main. Padahal Allah kalau ingin memberi, Allah memberi. Kalau Allah berjanji, Allah tidak akan memungkiri janjinya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepadanya, Wahai hamba dengarkan kalimat berikut ini. Karena ini manusia paling terakhir masuk surga. Fa innalakad dunya wa asharatu amthaliha. Untukmu kuberikan dunia sepuluh kali lebih banyak daripada itu. Untukmu seluruh nikmat yang ada di dunia ini seperti itu kamu dapatkan dan sepuluh kali lebih banyak daripada itu. Berapa persen itu sepuluh kali? Seribu persen. Maka orang yang terakhir masuk surga, dia mendapatkan kenikmatan dunia seribu kali, seribu persen lebih baik daripada itu. Ini surga Allah. Makanya Allah selalu mengatakan kepada kita, Allah menjanjikan untuk kalian surga. Allah menjanjikan untuk kalian surga. Allah menjanjikan untuk kalian surga. Pertanyaannya sampai di mana hati kita mengejar janji-janji itu. Atau sampai di mana hati kita benar-benar mengidam-ngidamkan janji-janji itu. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang hidup di dunia mau beriman, mau beramal saleh. Ya Allah, kabar gembira apa yang harus saya berikan kepada mereka? Anna lahum jannatin tajri min al anhar. Untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Berikan mereka kabar gembira. Hai orang-orang yang mau menjalani hidupnya dengan iman dan amal soleh. Dengarkan kabar gembira dari pencipta dunia dan seisinya. Berbahagialah. Bergembiralah dengan iman dan amal soleh kita. Berbahagialah, bergembiralah dengan iman dan amal soleh kita. Banyak orang beriman dan amal soleh, namun dia tidak berbahagia dengan iman dan amal solehnya itu. Ini kesalahan besar. Seharusnya kita bahagia dengan iman dan amal saleh. Karena Allah menyuruh Nabi-Nya untuk memberikan kabar gembira kepada kita. Basyiril ladina amanu, berikan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman wa amilu salihat dan orang-orang yang beramal saleh. Berarti kalau kita beriman dan amal saleh, harusnya kita bergembira. Harusnya kita berbahagia dengan iman dan amal saleh kita. Jangan beriman dan amal saleh dalam kondisi nggak pede dengan iman dan amal saleh. Hati-hati, Pak. Banyak orang berjilbab lebar, masuk mall nggak gitu. Nggak pede masuk mall. Banyak orang berbaju muslim, laki-laki, berkupiah, jenggotnya setengah jengkal, masuk mall nyakiti ini salah harusnya kita masuk dengan penuh percaya diri pede saya beriman dan amal soleh kamu yang nutup yang buka aurat yang nampak pahamu itu harusnya kamu harusnya apa dia Hah? malu kamu memperlihatkan auratmu kepada manusia, memperlihatkan auratmu melanggar perintah Allah pencipta dirimu. Kamu harusnya malu seperti seperti ini harusnya kamu hidup. Hati-hati, kita kadang, kadang terjebak dalam hal yang aneh. Pelaku maksiat begitu pedenya dengan kemaksiatannya. Kenapa orang yang beriman dan amal soleh tidak pede dengan iman dan amal solehnya? Pedihlah kita dengan iman dan amal soleh kita. Kita di atas ketaatan, kita di atas ridho Allah. Sementara mereka di atas maksiat, di atas murka Allah. Siapa yang harus pede? Maka kepada kaum wanita saya selalu mengatakan, kibarkan jilbabmu di depan orang-orang yang tidak membuka, yang tidak menutup auratnya. Kibarkan di sana. Kibarkan. Dengan bukan dengan kesombongan, tapi dengan ketundukan kepada Allah untuk mengajak mereka seperti ini harusnya berbuat. Orang-orang yang seperti ini yang di dalam Al-Quran Allah katakan basyir berikan kabar gembira untuk mereka. Alangkah naifnya umat Islam malu punya identitas Muslim. Alangkah naifnya umat Islam malu punya ciri-ciri keislaman. Alangkah naifnya umat Islam baru pede kalau dia pakai celana jeans kayak orang Barat bajunya baju kaos. Di depannya ada gambar Manohara. Kemudian pakai topi pet, Ada lambang apa? Headman dari apa? Apa? Betul. Apa ada peci yang biasanya yang yang tangan buatan tangan itu apa namanya? Handmade ya. Peci pet dari Amerika headman dari Amerika. Bangga berjalan Jam 6 sore nggak pakai sholat maghrib. Bangga ke mall, bangga. Ini umat Islam. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Justru di atas murka Allah dia pede. Seharusnya orang seperti ini takut. Ya Allah, pola pakaian payah saya, pola pakaian orang kafir. Saya bangga dengan atribut-atribut kafir, monster, Pola hidup saya, pola hidup orang kafir. Ya Allah maafkan hambamu, saya keliru. Ini harusnya terjadi. Bukan justru di atas maksiat pede. Kalau orang yang beriman tidak pede dengan amal solehnya, maka dia mempersilahkan orang-orang yang bejat pede dengan kebejatannya. Berhati-hatilah. Dan kita tidak ingin pedenya itu dengan kesombongan, jangan. Sombong lain. Namun lain percaya diri di atas kesolehan. Kadang-kadang anak-anak pemuda sekarang terutama pemuda-pemuda, pemudi-pemudi, ini mereka yang paling sering ter, terkena penyakit nggak pede beramal soleh. Kalau yang tua-tua masih masih mending lah. Saya lihat kita lihat masih mending masih banyak yang pede. Gitu. Ya sudah tua mau apa lagi kalau nggak pede? Iya kan? Tapi yang muda-muda ini banyak terkerang serang virus, virus, virus nggak pede. Kalau kemudian dia pakai kupiah, pakai baju apa baju gamis gitu, pakai sarungan, mau jalan hari ahad hari hari Minggu jam 9 mau pengajian, ketemu teman-teman SMA-nya, eh apalagi teman-teman yang mengatakan assalamualaikum penduduk surga, Sebenarnya kalau kita mau kasar-kasar tinggal balas Waalaikumsalam penduduk neraka. Wah, kacau kan? Ya kalau dia mengatakan kita penduduk surga kan balasan seperti kan itu. Kamu penduduk surga, saya penduduk neraka kan? Tapi yang aneh itu nggak pedenya itu, itu yang aneh ya. Yang membuat kita sekarang itu eh, gergetan lihat orang Muslim sekarang itu nggak pede dengan keislamannya, nggak pede dengan atribut keislamannya. harusnya pede dong. Orang beriman itu izzah, perkasa di depan orang-orang kafir. Izzatan alal alal kafirin, adillatan alal mu'minin. Utusan Khalid bin Walid menghadap penguasa Romawi. Datang dengan pakaian ala kadarnya, di atas keledai sengaja untuk mengatakan kepada pemimpin Romawi aku tidak muliakan kalian dengan berbaju baru untuk menemui kalian dengan pakai kuda yang gagah menemui kalian aku pakai baju yang lusuh aku pakai keledai bukan kuda terbaikku lihat sejarah begitu keledainya mendekati Permadani, Raja Romawi, pengawal mengatakan berhenti di situ. Kamu harus turun jalan kaki. Kata dia tidak. Saya dengan keledai saya harus masuk di atas karpet ini. Tidak boleh peraturan yang nggak boleh. Yang undang raja kalian bukan saya mau datang. Lihat. <laughs> Saya diundang raja kalian. Kalau kalian tidak mau ya sudah dia pulang telepon rajanya ya telepon masnya <laughs> hubungi rajanya kata rajanya biarkan masuk biarkan masuk dengan keledai itu dengan baju lusuh itu di atas perbadani raja Romawi gagah perkasa dia turun setelah di atas permadani dia turun dengan tombaknya dia berjalan dengan tongkat anunya di bawah mata tombaknya di bawah kerces jalan kerces jalan Paham maksudnya Pak? Perbanan itu dirusak oleh dia. Perkasa kepada orang-orang kafir. Pede dengan keimanan. Setelah itu dia pulang, geleng-geleng kepala pengawal-pengawal raja. Begini orang orang mukmin ini. Baju lusuh di atas keledai, nggak punya adab dan akhlak. Permadani kita dirusak, kata raja Romawi kepada mereka salah. Justru mereka lah orang-orang yang hidup itu merdeka. Seharusnya bertemu dengan saya, harusnya kira-kira bertemu presiden kita gimana pak? Gini kita begini. Ini Raja Romawi lebih hebat daripada presiden ketika itu. Ada dua superpower dunia ketika itu Romawi dan Persia. Kalau boleh dikatakan menemui Raja Romawi dua superpower dunia yang sama dengan bertemu dengan presiden Amerika sekarang itu ketika ada Amerika dan Rusia. Uni Soviet. Dua superpower dunia. Tapi begitu mereka. Pede dengan ke keimanannya. nggak selesai urusan Khalid bin Walid diundang. Khalid bin Walidnya, panglima tertinggi kaum muslimin diundang. Khalid bin Walid pun datang. Kata Raja Romawi, "Wahai Khalid bin Walid, kami tahu kamu datang kemari, kamu datang ke negeri kami, umat Islam datang ke negeri kami kalau kalian kefakiran. Kalian mencari dunia. Maka begini saja, nggak usahlah kita perang. Sekarang saya berikan kepada kamu setiap pasukanmu seribu dinar, sepuluh dinar. Saya berikan mereka pakaian dan makanan. Semua mereka saya berikan seratus dinar, eh sepuluh dinar. Satu dinar itu 4 gram emas kali 10. Kali 10 40 gram emas. Setiap pasukan yang kamu bawa ini saya beri 10 dinar emas dan makanan dan pakaian. Pulang kamu ke negerimu, tahun yang akan datang saya kirimkan lagi hal yang sama. Penghinaan dari Raja Romawi kepada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid gregetan melihat penghinaan ini. Penghinaan kaum muslimin. Lalu timbul pedenya apa kata Khalid bin Walid kepada Raja Romawi? Wahai Raja Romawi, bukan itu yang membuat kami datang kemari. Kami datang kemari bukan karena kelaparan, kamu salah. Tapi kami adalah kaum yang suka minum darah. Dan kami dengar darah orang Romawi itu manis. Makanya kami datang. Pede, Pak. Depan orang kafir pede, Pak. Dan umat Islam tidak minum darah, kan? Namun ingin menggertak kamu, menghinakan kami. Ini balasan untukmu. Kami kaum yang suka minum darah wahai Raja Romawi. Kami dengar berita bahwa darah orang Romawi manis. Makanya kami datang. Ini umat Islam. A'izzah alal kafirin. Rasulullah SAW mengatakan, kalau kalian berjalan dalam sebuah jalan, di jalan, dan bertemu orang-orang kafir di jalan itu, orang-orang kafir yang hidup di dunia kaum muslimin, ahlu zimmah, jangan mengalah. Kalian berjalan di jalan tengah biar mereka yang minggir. Itu kalau umat Islam kuat di tengah kaum muslimin. Tapi kalau lemah jangan coba-coba, kena tampar gitu. Saya ingin mengatakan, hanya ingin mengatakan, kalau kita dapat janji bahagia, kabar gembira dari Allah, apa gerangan yang membuat kita nggak pede itu hidup beriman dan beramal saleh? Allah menjanjikan kebaikan untuk kita. Allah memberikan kita kabar gembira dengan surga-surganya. Mari kita dengarkan beberapa ayat tentang surga. Allah berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 9 وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah berjanji. Kalau kita mau beriman dan beramal saleh, Pasti janji Allah kita dapatkan. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Apa janji Allah itu? Lahum maghfiratun. mereka akan mendapatkan ampunan. Wa ajrun azim, janji yang kedua, mereka mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Ketika mengatakan besar, yang mengatakannya Allah loh. Allah, seperti yang tadi kita bahas. Besar, ketika yang mengatakannya Allah, pasti besar. Al-azimu minal azimi azimun sesuatu yang besar. Kalau diucapkan oleh orang yang besar, dia adalah sesuatu yang benar-benar besar. Ketika yang besar diucap oleh zat yang maha besar, maka dia sesuatu yang sangat besar yaitu surga. Jadi dua janji Allah mendapatkan ampunan. Kenapa dijanjikan ampunan? Karena Allah tahu semua kita berdosa. Allah tahu semua kita berdosa. Jangan pernah bohong kepada Allah, jujurlah kepada Allah. Semua kita berdosa. Saya, bapak, ibu, semua yang hadir di majelis ini, semua yang sekarang berada di luar majelis ini, semua kita berdosa. Tinggal berapa kadar dosanya hanya Allah yang tahu. Semua kita berdosa. Oleh karena itu semua kita membutuhkan ampunan. Allah janjikan ampunan. Ampunan ini begitu besar. Namun hanya kadang-kadang orang tidak merasa dia besar. Kalau orang-orang yang benar-benar serius imannya seperti para sahabat, sampai kepada ampunan saja bagi mereka sudah cukup hebat. Umar bin Khattab dan kita tahu siapa Umar bin Khattab. Biografi yang luar biasa. Dia berkata, andai aku keluar dari dunia ini dengan lali wala alayya cukup bagi diri. tidak ada beban dosa yang kubawa tidak juga pahala yang bisa kuharap-harapkan ganjarannya hidup setelah keluar dari dunia habis di, diwujudkan kembali seperti wujud semula kala tidak diazab dan juga tidak diberikan pahala-pahala dan ganjaran-ganjaran surga itu suatu soal hal yang sangat baik untuk diriku sudah cukup itu bagi diriku ini orang yang mendambakan maghfirah. Itu Umar loh. Itu Umar bin Khattab. Orang yang Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan Rasulnya untuk menjanjikan untuk dia surga. Tapi iman yang begitu kuat mengatakan, seandainya keluar dari dunia ini, tidak ada beban dosa yang kubawa, serta tidak ada pahala, sehingga hidup itu bebas dari dosa, walau tidak dapat pahala, sudah cukup bagi diriku sebenarnya. Kalau begitu hebatnya Umar bin Khattab kita begitu takut dia kepada Adab Allah sehingga butuh ampunan. Siapa kita? Yang banyak berbuat dosa dan maksiat, namun selalu menghayal nomor satu di barisan akhirat, masuk surga. La Banyak orang terjebak dalam jebakan setan, dia rajin berbuat maksiat, akan tetapi dia yakin di akhirat di barisan orang-orang yang beriman. Banyak kok. Tidak sedikit yang masuk jebakan setan yang ini. Sholat enggak. Puasa Ramadan enggak. Tapi ngaku wali Allah. Wali Allah dari mana? Ketika kata katakan kita katakan depannya kamu nggak sholat, kamu nggak nggak puasa. Oh wali Allah nggak perlu pakai sholat. Ini orang yang di dunia berbuat maksiat, di akhirat yakin di barisan pertama ahli surga. Ini jebakan setan yang paling hebat di permukaan bumi. Dan ada orang-orang yang seperti itu. Yang tidak merasa tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi jujur, tidak masalah berbuat maksiat, karena yakin di sisi Allah sudah dapat sudah mendapat derajat yang paling baik. La haula wala quwwata illa Dan di bawah itu ada orang-orang yang tetap melakukan maksiat, namun tetap hatinya yakin di akhir masuk surga. Walau dia tidak di barisan-barisan pertama, namun masuk surga. Sehingga kata mereka, doa ah, nggak apa-apa, nggak apa, apa terlalu rajin-rajin kali sholat. Yang penting kan masuk surga walau di emperannya nggak apa-apa. Sudah yakin bisa masuk surga walau di emperan nggak apa-apa. Anda kira surga punya emperan? Orang yang cita-citanya hanya sampai ke emperan surga, tidak pernah masuk surga, karena di surga tidak ada emperan. Kita sudah bacakan, orang yang paling miskin tinggal di surga Allah. Dia dapatkan dunia dan 10 kali lebih baik daripada dunia ini. Mana emperannya? Maka kalau cita-citanya hanya emperan itu maksudnya ingin cita-citanya masuk neraka bukan masuk surga. Yang terlalu soleh kamu. Yang penting kan masuk surganya yakin dia masuk surga. Padahal orang-orang soleh tidak yakin dia akan sampai ke surga. Masih takut dengan ancaman-ancaman neraka. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Kalau itu tadi adalah janji-janji, mari kita pindah kepada ancaman-ancaman. Allah berfirman, di dalam Al-Quran surat Al-Lail. فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا Aku peringatkan kalian wahai manusia, ada api yang menyala-nyala. Aku peringatkan kalian, warning. Allah mengeluarkan warning wahai manusia, dengarkan warningnya. Aku peringatkan kalian, hati-hati di sana ada api yang menyala-nyala. Ini ancaman. Di dalam surah Al Imran ayat 91. فَلَنْ يُقْبَلَ min أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى Allah tidak akan menerima dari orang kafir tebusan untuk dirinya dari neraka walaupun dia tebus dirinya dengan emas sepenuh bumi. Bapak Ibu punya emas sebesar meja ini? Gak punya ya? Gak punya. Kalau orang kafir punya emas sepenuh bumi, emas semuanya, dia mau, ya Allah ambillah emas itu sepenuh bumi. Yang penting selamat dari neraka. Dan itu Allah tidak mau terima. Subhanallah, kalau beginilah kerdilnya harta di mata Allah, apa yang membuat harta itu agung di mata kita? Emas sepenuh bumi, tidak ada artinya. Allah tidak akan terima dari orang kafir. Akan tetapi penyakit manusia Kalian mencintai harta dengan cinta yang sangat berlebihan. Boleh cinta harta, nggak ada masalah cinta harta, boleh. Tapi jangan berlebihan. Sehingga harta itu yang menyuruh kita berbuat atau melarang kita berbuat. Ketika sedang berjual beli harta dari konsumen masuk ke dalam harta kita. Betul atau tidak? Ketika itu hayya 'alal shalah berkumandang, hayya 'alal falah berkumandang. Kalau seandainya kita tidak hadir sholat untuk melanjutkan transaksi ini, itu artinya harta melarang kita sholat. Dan kalau kita patuh kepada larangan harta itu, dikhawatirkan kita menjadi hamba harta dan bukan hamba Allah. Walaupun transaksinya yang akan kita tanda tangani di azan zuhur itu 50 miliar. Tinggalkan 50 miliar itu. Ikuti hayya 'alal falah. Mari kita menuju kemenangan yang sesungguhnya, kejayaan yang abadi, kesuksesan yang benar-benar sukses, Ruku dan sujud kepada Allah. Ini kesuksesan yang sebenar-benarnya sukses. Dikumandangkan oleh muadzin dengan mengucapkan hayya 'alal falah. Tertipu kita. Kalau kita mengira 50 miliar ini lebih hebat daripada ruku dan sujud. Demi Allah tertipu. Demi Allah tertipu. Demi Allah tertipu. Karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Raka'at al-fajri khairun minat dunia wa ma fiha." Dua rakaat solat sunat fajar pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru solat sunat, bagaimana dengan solat wajib? Kalau kita mengira 50 miliar lebih besar daripada ruku dan sujud di waktu zuhur, demi Allah kita tertipu. Karena ruku dan sujud di waktu zuhur itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya, namun tidak dibayar cash nanti. Maka tinggalkan 50 miliar itu, bukan tinggalkan, afwan, afwan. Pending sebentar, nggak lama-lama 10 menit saya sholat dulu. Kayak nah, itu kalau 50 miliar, Pak. Kalau cuma 50 ribu. Ya Allah. Hanya 50 ribu. Gak sholat. Ke masjid. Alangkah meruginya. Atau memang nunggu konsumen gak datang-datang gak sholat juga. Sudahlah nunggu orang gak datang-datang juga Gak ayah sholat gak datang juga. Ya Allah ruginya, ruginya ya Allah ruginya orang-orang yang seperti ini. nggak dapat dunia lepas akhirat yang sangat besar salah satu teriakan penduduk masyar yang masuk neraka ma'aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah dalam surat al-haqqah tidak ada manfaat sedikit pun ternyata hartaku dan hancur seluruh kekuasaanku Biasanya yang banyak membuat orang mengundang orang berbuat maksiat dua. Satu harta, yang kedua tahta. Itu yang paling banyak mengundang maksiat. Yang paling dahsyat mengundang maksiat wanita. Dan mengirim di bawahnya Toyota. Hati-hati. Gak ada manfaat harta sedikit pun di hadapan Allah. Oleh karena itu ketika kita masuk masjid ini, lihatlah atribut dunia kita kita copotkan. Karena sudah berhadapan di hadapan Allah. Tidak ada atribut dunia kita. Tidak ada arti kaya kita. Dan tidak ada arti jabatan kita kalau sudah masuk masjid. Namun kalau kita masih membawa atribut itu ke dalam masjid, kita sulit akan sholat dengan baik. Dan kita akan sulit dengan sholat dengan khusyuk. Awas minggir orang miskin, orang kaya mau sholat. Karena manusia adalah hamba. Dan yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling pandai menghambakan dirinya kepada Allah. Dan hamba berada pada posisi hina. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling menghinakan dirinya kepada Allah. Hinakan diri kita kepada Allah hinakan diri kita kepada Allah. Jangan hinakan diri kita kepada manusia, kepada atasan, kepada tetangga, kepada orang kaya, kepada pejabat kita hinakan diri kita jangan. Hinakan diri kita kepada Allah saja. Kita dan pejabat satu level. Sama-sama manusia. Namun yang pantas kita hinakan diri kita kepada Allah. Itu rahasianya Kenapa Nabi tidak pernah menjadikan masjidnya pakai semen? Karena Nabi ingin yang paling afdol Sujud di tanah Karena sujud di tanah lebih menghinakan diri kita Dibanding sujud di atas keramik Mana yang lebih menghinakan dirinya? Kepada Allah Sujud di atas tanah Nabi memilih pola itu untuk melakukan penghambaan diri kepada Allah. Apakah boleh sholat sujud di atas keramik Ustaz? Boleh. Boleh sujud di atas sajadah Ustaz? Boleh. Tidak ada ulama seorang pun yang mengharamkannya. Walaupun mereka tetap mengatakan yang dilakukan Nabi lebih afdol. Karena dengan sujud di atas karpet yang seperti ini, tidak sama perasaan kita dibanding sujud di atas tanah ada penghambaan diri yang lebih dalam sudut di atas tanah yang tidak ada di atas kaki. Umar bin Khattab ketika ditusuk oleh Abu Luluah Fairuz Al-Majusi Umar sadar dirinya akan segera wafat menghadap ilahi apa yang dia lakukan di saat anaknya Abdullah bin Umar menggendongnya ke pangkuannya, kata Umar, "Dha' 'ala turab." Letakkan kepalaku di tanah. Letakkan kepalaku di tanah. Penghambaan diri. Lalu dia mengambil tanah dengan genggamannya dan meletakkannya di jidatnya dia ingin detik-detik terakhir kehidupannya menghinakan dirinya kepada Allah Rabbul Alamin. Umar bin Khattab rahimahullah wa tahu bagaimana menghambakan diri kepada Allah. Dipangku oleh anaknya dia tidak mau. Dia katakan letakkan kepala di letakkan kepala di Namun kita tidak pandai menghambakan diri kita kepada Allah. Kita tidak pandai menghinakan diri kita kepada Allah. Tidak seperti mereka. Generasi-generasi terbaik umat Islam. Uthman bin Affan rumahnya telah dipenuhi oleh para pemberontak, para demonstran yang tidak berilmu. Tak seorang pun di antara demonstran itu para sahabat ingin membunuh Utsman bin Affan. Pendukung-pendukung Utsman di antaranya para sahabat Nabi, ada Zubair, ada Talha, ada Hasan, ada Hussein, ada Ali bin Abi Talib, Ada anak-anak para sahabat dari kalangan tabi'in telah menghunus pedang di depan pintu rumah Utsman. Jangan mencoba mendekat. Kalian mendekat kami tebas. Kata Utsman, Masukkan pedang kalian ke dalam sarungnya. Masukkan. Uthman tidak ingin ada darah tertumpah hanya gara-gara Uthman. Uthman tidak ingin ada darah tertumpah hanya gara-gara Uthman. Pembantu-pembantu Uthman, budak-budak Uthman yang telah dibeli oleh Uthman mencabut pedangnya untuk membela Kamirul Minin, sekaligus Sayyid mereka Kata Uthman kepada pembantu-pembantunya, kepada budak-budaknya, siapapun di antara kalian yang sekarang memasukkan pedang kalian ke sarungnya merdeka. Merdeka. Lalu diambil Al-Qur'an menghinakan dirinya kepada Allah sampai pedang itu menusuk perutnya dalam keadaan membaca Al-Quran dan dalam keadaan berpuasa menunggu waktu-waktu berpuasa. Dia mentakwil mimpi Rasulullah yang dia bertemu Rasulullah malam tadi di dalam mimpinya. Rasul berkata kepada Uthman, wahai Uthman, hari ini engkau berbuka bersama kami. Hari ini engkau berbuka bersama kami, wahai Uthman. Uthman yakin hari ini hari kematiannya. Puasanya hari ini tidak akan membuat dia berbuka di dunia dia ini berbuka bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar dan Umar di alam roh. Dia hinakan dirinya kepada Allah di detik-detik terakhir hayatnya. Namun kecintaan kepada harta telah membuat mata kita buta dan iman kita sulit untuk menanjak naik. Kecintaan kepada tahta pun demikian. Sehingga kita tidak pandai menghambakan diri kita kepada Allah. Kita tertipu dengan kenikmatan dunia di dalam Al-Quran surat Ma'arij Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kalla innaha laza Sekali-kali tidak Tidak benar keyakinan kalian wahai orang-orang Quraisy. Innaha laza Sesungguhnya ada api yang menyala-nyala li syawa yang akan memisahkan syawar mencabut syawar dan diantara tafsir syawar adalah daging dicabut daging itu artinya azab neraka memisahkan antara daging kita dan tulang kita sehingga daging itu rontok diterpa oleh panasnya api neraka yang tersisa tulang kita namun kita masih hidup merasakan rontokan-rontokan daging itu apakah ini bukan ancaman dahsyat apakah ini bukan ancaman berat dari Rabbul Izzati wal Jalala apa yang kita tuju dengan maksiat kenikmatan dunia yang semu nama karir yang melejit di atas maksiat tubuh api neraka yang menyala-nyala kata Allah. Nazaatan lisyawa yang memisahkan antara daging dan tulang. Tidak takutkah kita ancaman Rabbul Alamin? Dalam surat Muhammad Allah Subhanahu wa taala berfirman وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم mereka akan diberikan minuman namun minuman yang sangat panas minuman yang panas yang tadi sudah kita terjemahkan dalam surah Al-Ghashiyah itulah minuman ahli neraka bukan minuman itu kalau panas luar biasa seperti ini apa yang terjadi ketika mereka minum minuman itu faqatta'a am'a'ahum air panas yang mereka telan tadi telah memotong-motong usus mereka. Jadi diterpa air panas, usus meleleh menjadi serpian-serpian kecil. Saking panasnya air itu. Dan usus bagian bawah bagian perut kita. Berarti bagian atasnya meleleh semua. Karena bagian terakhir adalah usus. Kalau usus meleleh, yang di atas juga ikutan meleleh. Lambung, jantung, sebuah meleleh diminum oleh ahli neraka dan dia merasakan lelehan-lelehan itu masih berani silahkan silahkan berbuat maksiat kalau masih berani dengan ancaman-ancaman yang seperti ini apa yang kita tunggu tunggu Allah murka apa yang kita nanti dunia ini tanpa habisnya Berpacu di dunia tidak akan pernah ada hentinya. Tinggalkan perpacuan dunia dengan cara yang batil itu. Pindah kepada berpacu akhirat. Allah berfirman, "Fastabiqul khairat." Allah berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard." Allah berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard." Di sini kita berpacu. Di sini kita fastabiqul khairat. Di sini kita berlomba. Namun yang berlomba harta akan hancur dan binasa. Mudah-mudahan materi sampai jam 9 ini memberikan kepada kita makna yang berarti dalam hidup kita. Dan satu jam ke depan sebagaimana janji kita sampai jam 10 untuk menjawab pertanyaan. Dengan syarat pertanyaan itu bisa saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, saya tidak jawab. Wallahu taala a'lam Pertanyaan pertama dari pendengar Radio Hidayah Pekanbaru. Saya mau bertanya Ustadz mengenai pekerjaan saya. Saya bekerja di hotel sebagai room boy, tukang bersihin kamar. Masalahnya hotel tersebut bisa saya bilang hotel tempat mesum. Karena pengunjungnya banyak yang menggunakan kamar dengan membawa wanita. Bagaimana hukum pekerjaan saya dan apa solusi yang baik untuk saya? pindah jadi pembersih masjid. Pembersih rumah Allah. Tapi jadikan pembersih masjid itu sebagai ibadah kepada Allah. Masjid hanya didatangi orang lima kali dalam sehari. Mayoritas. Datanglah ke masjid lima menit sebelum azan bersihkan masjid setelah itu bertebaran di permukaan bumi cari rezeki yang halal. Dan cari rezeki yang jauh daripada syubuhat. Saya diceritakan oleh seseorang tentang pedagang Cubadak Mudo. Sulit menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, nangka muda. Lebih enak kalau diterjemahkan dalam bahasa Minang. Cubadak Mudo. Jam 12 siang, pedagang Cubadak Mudo telah berkata, Hari ini saya telah melakukan perdagangan tiga kali, tiga, tiga bagian perdagangan. Maksudnya dia pergi mencari Cubadak Mudo, kemudian ke pasar jual, laku, pergi lagi cari, jual lagi, laku, pergi lagi cari, jual lagi, laku. Jam 12 siang. Saya telah telah menjual Cubada Mudo 3 trip dan masing-masing trip saya dapat keuntungan bersih 300 ribu. Kali 3 berapa Pak? 900 ribu. Kali 30? 2,7 juta. Iya, Pak. 27 juta. Oh, 27 juta. 27 juta. Jam 12 siang pedagang dak Mulu telah berkata, tiga trip sudah dagangan saya hari ini, masing-masing saya bersih 300 ribu. Hanya saja kita takut. Itu yang salah. Ada rasa takut berusaha sendiri. Kalau kita berani melawan rasa takut itu, yakinlah menjadi orang yang berusaha sendiri akan lebih nikmat daripada menjadi karyawan. Saya tidak mengatakan jadi karyawan itu tidak baik. Tapi hidup kita diatur. Kita mau tidak bisa karena terikat waktu. Namun kalau hidup bebas, berusaha bebas, masya Allah. Kita lihat orang-orang yang bekerja keras, biasanya gajinya lebih luas daripada gaji karyawan rezekinya lebih banyak daripada rezeki karyawan. Kita nukilkan perkataan ulama, abu abu rezeki thalatha. Pintu rezeki itu ada di tiga. At-tijarah, perdagangan. az pertanian. Was-sina'ah, keahlian membuat sesuatu. Keahlian membuat sesuatu. Tahukah Bapak penjual pisang goreng muda dengan dibangku, dibaluti dengan keju yang telah diberikan bumbu-bumbu spesial milik dia itu omsetnya sehari satu miliar ada di Bandung yang dijual hanya pisang dibaluti dengan resep skill milik dia. Yang tentu ada rahasianya. Gak boleh orang tahu. Satu hari satu miliar masukkan Hanya jual pisang goreng. Masuk akal nggak jual pisang goreng sehari satu miliar? Tapi lihat, mahir dalam mencari skill. Kata orang dulu, jualan aqua seperti ini, air dalam kemasan, itu tidak akan mendatangkan keuntungan apapun. Karena semua orang bersabar bawa air. Tapi begitu ada yang mencoba untuk menerobosnya, dia menjadi kaya raya gara-gara air dalam kemasan. Tidak ada modal ini Pak. Modalnya dari Allah. Modalnya hanya botol kecilnya. Aja. Tapi lihat berapa kaya rayanya orang sekarang jualan air. Masa sih rezeki yang begitu luas di permukaan bumi ini nggak bisa kita dapat kecuali kecuali romboy saja? Yakinlah, masih banyak rezeki di tempat yang lain. Dan mungkin jauh lebih besar daripada itu dan jauh lebih berkah daripada itu. Kenapa kita harus terpaku? Wallahu Jika ada seseorang yang menolak akan kemaksiatan, tapi orang tersebut dibenci oleh pasangannya. Pasangannya siapa maksudnya? Istri, suami, atau calon istri sama calon suami? Karena pasangan ini masih umum. Kita berharap yang bertanya ingin suami dan istri. Karena kalau jawabannya calon suami dan calon istri saya nggak mau jawab. Karena pacaran itu haram. Apakah tindakan yang diambil tersebut salah jika menolak untuk berbuat maksiat? Justru itu yang benar. Kalau Anda punya suami ngajak berbuat maksiat, Anda tidak mau, suami marah. Anda tidak salah. Pun begitu demikian sebaliknya. Anda punya istri, istri ngajak maksiat. Anda tidak mau berbuat maksiat, lalu istri itu marah, Nanti malam dikasihnya kita punggung. Gak masalah. Bertahanlah di atas ibadah itu. Dan yakinlah. Saya lebih mencari ridho Allah dibanding ridho suami saya. Saya lebih mencari ridho Allah dibanding ridho istri saya. Dengan itu tenang kita. Walaupun dapat punggung. Ketika dia terus mengajak berbuat maksiat dan kita tidak mau dia menceraikan kita, alhamdulillah saya diceraikan oleh pelaku maksiat. Karena kalau saya dengan dia, saya akan dijerumuskan oleh dia ke neraka Allah. Apa maksud pernikahan? Menjaganya langgeng sampai akhir hayat kita, sampai orang mengatakan, "Oh, langgeng terus sampai akhir hayat." Walaupun di dalamnya kita menderita karena mengikuti selera suami atau suara suara istri yang selalu selalu, selalu mengajak kepada maksiat. Tidak. Tahukah kita apa maksud didirikannya rumah tangga dalam agama Islam? Yuki Yukima hududallah. Agar mereka berdua menegakkan aturan-aturan Allah. Itu makna rumah tangga. Itu keinginan Allah untuk mewujudkan rumah tangga. Agar suami dan istri menegakkan dalam rumah tangga itu hudud Allah. Ketentuan-ketentuan Allah. Lihat kembali kepada Al-Quran. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به Kalau kalian khawatir suami istri yang sudah bertengkar ini disatukan lagi akan melanggar-langgar syariat Allah dan tidak patuh kepada Allah, maka tidak ada halangan bagi kalian wahai orang yang berunding agar si istri ini tebus dirinya kepada suaminya agar lepas daripada pernikahan ini. Jadi maksud pernikahan adalah menegakkan apa? hukum Allah di rumah tangga. Karena kekuatan Islam yang paling kecil rumah tangga. Kalau Islam tidak dibangun oleh rumah tangga-rumah tangga yang kuat, Islam akan kerdil sekerdilnya Islam di Indonesia ini. Karena rumah tangganya tidak kuat. Saya dengan sedih mengatakan Islam di Indonesia kerdil. Bukan bangga saya mengatakan sedih majelis ulama kita kalah sama majalah Playboy. Apa itu bukan kerdil namanya? Semoga ulama kita menang melawan Syiah. Kalau kalah lagi majelis ulama kita melawan Syiah, di bumi pertiwi ini lebih kerdil lagi kita. Umat Islam di Palestina punya negara dijajah oleh Yahudi yang tidak punya negara. Kalau Indonesia dijajah Belanda masih mending Pak. Belanda kuat. Belanda punya ekonomi, Belanda punya tentara. Belanda punya negara yang hebat dahulu kala terutama. Malaysia dijajah Inggris masih mending itu. Inggris kuat, Inggris punya bala tentara yang hebat. Malaysia kerdil dan kecil ketika itu. Sekarang umat Islam di Palestina dijajah Yahudi tidak punya negara. Apa itu tidak menunjukkan Islam kerdil? Dari mana dimulai kekerdilan itu? Kerdil di rumah tangga. Rumah tangga umat Islam tidak terbangun di atas rumah tangga iman dan takwa. Oleh karena itu, iblis paling haus merusak rumah tangga. Lebih daripada hausnya dia menyuruh orang berzina, menyuruh orang membunuh, menyuruh orang berbuat halal maksiat lainnya. Nabi mengatakan, iblis itu punya singgah sana di laut, di atas air. Setiap hari dia duduk di singgah singgasananya dan bertanya apa yang telah kalian lakukan. Tentaranya mengatakan aku telah selalu menggoda si fulan sampai dia membunuh. Kamu belum apa-apa, yang lain, yang lain. Ada lagi pengikutnya mengatakan, Tuanku Raja, aku telah menggoda seseorang sampai dia berzina. Belum apa-apanya, yang lain, yang lain. Sampai ada pengikutnya yang mengatakan, Wahai Tuanku, Rajaku, rajaku. Aku telah benar-benar menggoda suami istri sampai dia bercerai. Nah, kamu, kamu, kamu yang hebat duduk di sini di sampingku. Iblis tahu persis kekuatan umat Islam itu dimulai di rumah tangga. Rumah tangganya kuat, berjalin dengan rumah tangga, bertetangga dengan rumah tangga yang kuat, rumah tangga yang kuat, rumah tangga yang kuat, akan terbentuk sebuah negeri yang hebat. kalau ingin membenahi agama Islam mulai dari rumah tangga kita. Dan sebelum rumah rumah tangga itu mulai dari diri sendiri. Allah berfirman dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum ini kekuatan umat Islam ada di sini. Kita pikir kekuatan Islam itu ada di, di, di bangku parlemen, salah. Kita ingin, kita berpikir kekuatan Islam itu ada di bangku DPR, salah. Nabi ditunjuk untuk menjadi raja Mekah tidak diterima oleh Nabi. Karena Nabi tahu bukan di sana letaknya kekuatan umat Islam. Ini permasalahan panjang. Akan tapi yang jadi masalah adalah jangan ikuti kemauan suami kita atau kemauan istri kita untuk berbuat maksiat. Wallahu a'lam. Bolehkah kita kafir kepada Tawud? Kok pertanyaannya aneh? Bukankah pertanyaan harusnya wajibkah kita kafir kepada tauhid? Iya, wajib kafir kepada tauhid bukan masalah boleh. Boleh itu masih ringan, wajib. Allah. Masya Allah. Sudah pakai komputer, nggak tahu kapan diketiknya ini. Siap. ternyata memang pertanyaan sulit Pak ternyata Pak. Mau kita baca kan? Bagaimana adab kita dalam timbangan Islam jika kita di dalam sebuah majelis? Kita sedang berada di dalam sebuah majelis. Ternyata ada ustadz yang salah dalam menebarkan ilmu dan pemahaman. Dan kita tahu apa yang disampaikan oleh ustadz tersebut adalah kesalahan atau bahkan kesesatan. Bagaimana cara kita untuk memperbaikinya? Fenomenanya berikut ini. Satu, jika kita biarkan banyak orang di majlis itu akan salahkan pemahamannya. Salah pemahamannya karena pemahaman ustadznya salah. Dua, jika kita benahi di depan majlis dengan argumentasi ilmu, ustadz tersebut merasa dilecehkan. Tiga, jika kita nasihati secara empat mata, belum tentu dia menerimanya karena kita tahu akan sifat ngeyel ustadz tersebut. Sementara di sisi lain, jemaah masjid telah salah dalam menerima pemahaman tersebut karena kita mendiamkannya pada saat itu. Jawabannya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kalau kita bisa menyelamatkan majelis itu, selamatkan. Kalau tidak, jaga diri kita. Selamatkan diri kita dulu sebelum kita menyelamatkan orang lain. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah, "Ya ayyuhalladzina amanu, alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza tadaytum." Hai orang-orang yang beriman, pentingkan diri kalian dulu. Diri kalian sendiri pentingkan. Tidak akan memberikan mudarat apapun kepada kalian siapapun yang sesat kalau kalian sudah mendapatkan hidayah. Perlu apa orang masuk neraka yang penting kita masuk surga. Dan apa gunanya orang masuk surga kalau kita harus masuk neraka? Ini prinsip hidup. Selamatkan diri sendiri. Baik, setelah rasanya kita selamat, sekarang berhadapan dengan majelis yang seperti Arab, apa yang harus kita lakukan? Gunakan akal yang cerdas menyikapi masalah. Karena Islam mengajarkan segala sesuatu. Pertimbangkan masalah dan mudarat. Dan biasanya kalau mikrofon di tangan orang jangan coba-coba bantah. Karena semakin kita bantah, semakin kesesatannya menyebar luas. Dia mengeluarkan argumen-argumen yang lebih jitu lagi untuk menyesatkan orang. Biasanya seperti itu. Kecuali, kecuali kalau kita di tengah majelis yang akan disertakan ustadz ini lebih percaya kita dia di orang masyarakatnya jemaahnya dibanding ustadz yang sedang di atas podium. Itu lain keadaannya. Kita bicara, ustadz bicara, orang lebih percaya kita dibanding kita sudah menakar ini. Jamaah yang ada di sini lebih percaya saya walaupun saya tidak di atas pedium dibanding ustadz yang berbicara di atas pedium pakai mikrofon. Di sini boleh kita maju untuk menerangkan ustaz itu salah. Dan itu seperti yang saya katakan tadi melihat kondisi dan situasi. Kalau kita yang kerdil, masyarakat melihat kita sudah sudah sudah sinis, kemudian membantah ustaz, insya Allah semakin sinis masyarakat, insya Allah. Apalagi tidak pandai berargumentasi dan tidak pandai memberikan pertanyaan kepada ustaz yang bisa membuat ustaz itu terdiam seribu bahasa. Justru ketika kita berikan per pernyataan dibalas oleh ustadz itu, jemaah semakin yakin kita yang salah, ustadz yang benar. Apa artinya kita membantah? Maka lakukan kecerdasan dalam menyikapi sebuah kondisi yang kita hadapi. Yang kedua, ketik komputer. Mohon penjelasannya mengenai tafsir At-Taubah ayat 9 eh, ayat surat ke-9 ayat 20. Karena ada yang karena ada yang mengatakan konsep perjalanan atau manhaj para rasul adalah amanu, hajaru, jahadu, iman, hijrah dan jihad. Bagaimana aplikasi sebenarnya? Benar. Allah tidak akan salah dalam menyusun kata-kata di dalam Al-Qur'an. Beriman kita kepada Allah dan Rasulnya hijrah kita dari yang salah kepada yang benar, bermujahadah kita, berjuang kita menegakkan iman, berjuang kita untuk hijrah dan berjuang kita untuk menegakkan iman itu. Apa hijrah itu artinya tinggalkan negeri ini pindah ke negeri orang lain? Hanya itu yang hijrah? Tidak. Walaupun itu juga hijrah. Tapi hijrah itu kata Nabi wal muhajiru man hajara ma anhu Orang yang hijrah itu yang sebenar-benar hijrah adalah orang yang hijrah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah terhadap dirinya. Itu yang hijrah yang sebenarnya. Setelah beriman kita harus hijrah. Gak bisa kita beriman, kita berkutat di atas maksiat kita gak bisa. Saya tetap beriman Ustaz. Saya beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi saya tidak bisa menutup kelab malam saya. Itu bukan hijrah itu. Itu bukan iman itu. Tinggalkan. Lipat kelab malam itu. Jadikan duit. Lipatkan ke masjid. Itu hijrah. Setelah berhijrah kita bermujahadah. Bersungguh-sungguh kita menegakkan keyakinan kita, bersungguh-sungguh kita membela agama Allah, bersungguh-sungguh kita untuk melakukan perjuangan-perjuangan Islam. Di antara perjuangan Islam melarang anak istri kita merayakan malam ini. Itu perjuangan Islam loh Pak. Jangan belikan mereka trompet, jangan belikan mereka kembang api. Berjuang. Dan kalau kita tidak melakukan itu, kalau itu saja tidak berani kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan untuk agama Allah? Ada dai yang mengatakan bahwa orang yang membuat kezoliman sampai ajal menjemputnya, maka haram baginya surga. Apakah pendapat ini benar Ustaz? Ada benarnya, ada salahnya. Pendapat seperti ini ada benarnya, ada salahnya. Kita ulangi lagi. Pendapat dai tersebut adalah orang yang membuat kezoliman sampai ajal menjemputnya, maka haram baginya surga. Ada benar, ada salah benarnya kalau kezoliman itu adalah syirik dan kufur. Dia bertahan di atas syirik dan dia bertahan di atas kekafiran dan itu kezoliman. Sampai ajal menjemput haram baginya surga. Namun kezoliman yang dimaksud hanya berdusta. Kezoliman yang dimaksud hanya mencurangi timbangan. Itu zolim juga. Kezoliman yang dimaksud adalah uh, tidak adil kepada istri-istrinya istrinya ada tiga, nggak adil. Di rumah yang muda saja, yang tua nomor satu, nomor dua ditinggal-tinggalkan. Itu tidak adil, itu juga zalim. Itu tidak membuatnya haram untuk masuk surga. Jadi lihat dulu, apabila kezaliman itu masuk ke dalam kesyirikan, masuk ke dalam kekafiran, itu benar ungkapan ini. Seperti itu dia meninggal, haram masuk surga. Orang berbuat syirik sampai mati nggak pernah tobat haram masuk surga. Orang yang kafir nggak pernah masuk Islam atau sudah Islam menentang agama Islam, menentang benar-benar menentang tidak setuju dengan agama Islam. Benar-benar berani menentang agama Islam dan berani menyalahkan Al-Quran, berani menyalahkan Nabi Muhammad SAW itu orang kafir. Walaupun dianggap Muslim, walaupun dianggap cendikiawan Muslim, seperti itu dia meninggal neraka selama-lamanya, haram masuk surga. Tapi kalau kezoliman yang dimaksud hanyalah zolim kepada tetangga, zolim kepada anak dan istri, bersalah kepada ayah dan ibu, ini tidak membuat orang kekal di neraka sehingga haram masuk surga. Hati-hati. Tidak seluruh dosa membuat orang kekal di neraka. Kalau kita meyakini seluruh dosa membuat orang kekal di neraka, kita masuk ke dalam pemahaman khawarij. Mengekalkan manusia di neraka hanya dengan perbuatan dosa. Itu pemahaman khawarij, berhati-hatilah. Wallahu Di akhirat nanti anak kecil yang meninggal akan membela orang tuanya untuk masuk ke dalam surga, memasukkan orang tuanya ke dalam surga. Pertanyaannya, apakah orang tua itu bisa masuk surga sedangkan di dunia orang tuanya tidak pernah sholat? Apa yang harus Anda pikirkan ini? Apa yang harus dipikir-pikirkan? Hah? Sholatlah, Soal orang tidak sholat nanti urusannya di depan Allah, biarkan Allah yang menghukumnya dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang meninggalkan sholat dalam agama kita dua pendapat ahli ilmu. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ahli ilmu berbeda kepada dua pemahaman. Ada yang mengatakan kafir keluar dari agama Islam. Kalau menurut pemahaman ulama yang bahagian ini tidak akan bisa masuk surga. Karena orang tuanya kafir. Kalau kemudian ada pendapat yang kedua mengatakan tidak kafir selagi dia masih meyakini sholat itu wajib dan dia berdosa meninggalkan sholat. Ada pendapat yang kedua. Menurut pemahaman yang kedua ini bisa bisa sangat bisa masuk surga. Itu juga tergantung kepada Allah terima atau tidak terima. Karena seluruh syafaat, ini syafaat namanya. Anak kecil syafaat kepada orang tuanya. Allah yang akan menentukan diterima atau tidak diterima. Jadi bukan semata-mata anak kecil mengajak kemudian harus masuk surga orang tuanya. Enggak mesti Allah yang menentukan terima atau tidak diterimanya syafaat itu. Wallahu Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Man indahu illa biizni. Siapa orang yang bisa memberikan syafaat di sisinya di akhirat kelak? Tanpa izin dari Allah. Jadi harus ada izin dulu. Harus ada izin memberikan syafaat dan harus ada izin siapa yang akan diberikan syafaat. Kullillahi syafa'atu jami'a dalam ayat lain. Katakan seluruh syafaat di akhirat milik Allah. Adapun Nabi akan memberikan syafaat pakai izin. Anak kecil yang memberikan syafaat orang orang tuanya pakai izin. Penghafal Al-Quran memberikan syafaat kepada keluarganya pakai izin. Orang yang gugur di medan jihad memberikan syafaat kepada ahli ilmu, kepada kepada keluarganya pakai izin dari Allah. Enggak semata-mata siapa yang mau dia selamatkan dia selamatkan, pakai izin. Oleh karena itu, tidak satu pun seorang pun yang bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah, makanya Allah mengatakan seluruh syafaat di tangan Allah. Memang ada yang memberikan syafaat, tapi semuanya pakai proses izin. Akhirat itu bukan lagi apa maunya kita, tapi akhirat sudah apa maunya Allah. Ustadz, anak ingin bertanya sedikit tentang hak tentang hak waris. Ayah anak meninggal dan meninggalkan seorang ibu dan empat orang anak. Anak sulung anak-anak sulung dan laki-laki satu-satunya. Berapakah bahagian ibu dan anak laki-laki dan ketiga saudara saya masing-masing? Kalau begini kasusnya, ibu dapat seperdelapan. Kemudian setelah diambil seperdelapan, sisalah tujuh perdelapan daripada harta itu. Harta itu kemudian dibagi lima. Harta yang tersisa dibagi dibagi lima. Anda sebagai anak yang laki-laki mendapatkan 2 per 5. Sementara saudari-saudari Anda masing-masing dapat 1 per 5. 3 saudari laki-laki perempuan 1 per 5, 3. Anda seorang laki-laki 2 per 5, 5 kan? Jadi harta yang tersisa dari dari setelah dikeluarkan 1 8 dibagi 5. Ini hitungan ahli waris, hak waris dalam agama Allah. agak sedikit sulit membaca pertanyaannya. Mohon maaf atas saya berusaha memahaminya tapi tulisannya agak sedikit cepat menulisnya Bapak ini. Jadi agak sulit saya membaca. Belum saatnya dijawab. hadis tentang pengentasan kefakiran. Kadal fakru an yakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran itu akan mendekatkan orang kepada kekafiran. Hubungannya dengan doa Nabi SAW berlindung daripada kefakiran dan berlindung daripada kekufuran. Mohon penjelasannya Ustaz. Kita harus tahu yang fakir itu yang mana. Apakah kita kira orang tinggal di rumah tiga kali lima itu fakir? Dan orang yang tinggal di rumah lima belas kali tujuh belas itu kaya? Salah kita menilai. Karena di dalam agama kita kefakiran bukan itu dan kekayaan bukan itu. Nabi mengatakan laisal ghina kasratul arab. Bukanlah kaya itu kamu punya banyak harta. Innamal ghina ghinan nafs. Kaya yang sebenarnya kaya di jiwa. Jadi ketika kita berbicara fakir, hilangkan belenggu-belenggu pikiran kita bahwa fakir itu orang tinggal di rumah kecil. Bukan itu kefakiran. Hilangkan belenggu-belenggu duniawi kita bahwa orang kaya itu punya rumah gedung, punya mobil lima, punya perusahaan dua. Itu orang kaya. Jangan. Nabi mengatakan bukanlah kaya itu kaya banyak harta. Namun kaya itu ada di dalam jiwa. Ini yang Nabi berselindung dari orang fakir yang seperti ini orang yang ingin punya 5000 hektar sawit. Sekarang baru dia punya 500. Ini orang fakir. Karena dia belum capai cita-citanya yang setinggi langit itu. Karena dia masih akan mencari lagi 4500 hektar Sementara mengolah yang 500 hektar ini dia sudah kewalahan. Sudah puyeng tujuh keliling. Tapi dia masih ingin 4.500 lagi. Dia sudah kewalahan. Masalah ninja. Iya pak ya. Di sawit ada ninja ya. Ninja yang malam hari ber, berkeliaran. Dia sudah kewalahan masalah penipuan di dalam uh, apa dalam pupuk dia sudah kewalahan karyawan-karyawan yang nggak jujur. Data-data tidak pas sesuai dengan realita. Itu baru 500 hektar. Dia masih ingin 4.500 lagi. Artinya kepus yang mengurus 4.500 ini akan berlipat ganda 9 lagi dia masih mau terima itu. Tapi intinya adalah ketika dia ingin punya 5000, sekarang dia baru punya 500, ini orang fakir. Orang fakir itu adalah orang yang masih membutuhkan. Fakir dalam bahasa kata dalam bahasa Arab artinya bukan orang miskin. Tapi orang yang masih membutuhkan. Masih belum cukup apa yang ada. Tapi kalau dia punya 500 hektar sawit, sementara di dalam hatinya waktu ingin membangun sawit itu, ya Allah dua hektar cukup lah, ya Allah dua hektar cukup. Sekarang dia punya 500. Ini orang kaya raya. Karena dia apa? Tercapai bahkan apa yang dia punya lebih banyak daripada apa yang dia idam-idamkan. Maka idam-idamkan satu mobil. Anda punya tiga mobil, Anda orang kaya. Idam-idamkan Camry supaya ketika punya Camry Anda orang kaya. Paham yang saya maksud, Pak? Begini melatih hidup di dunia ini. Cita-cita jangan terlalu panjang karena kita jadi orang miskin. Cita-cita sedikit-sedikit aja. Gak usah jauh-jauh. Citakan dapat mobil. Kita punya punya punya sedikit penghasilan ini. Kayaknya bisa beli mobil. Kayaknya bisa beli mobil. Sebelumnya nggak punya mobil, punya punya motor aja. Cita-citakan mobil Kijang tahun 94. Eh dapat Kijang 98. Kan enak, Pak. Hah? Kaya kita punya mobil apa? Kijang 98. Karena cita-cita kita hanya mobil Kijang 9 98. Jadi mari kita rubah pola pemikiran kita mana yang kaya dan mana yang miskin. Nabi hidup seperti itu, Nabi kaya, kaya di sini. Kaya di sini. Allah Jadi hati-hati dengan kekayaan. Adapun lapas hadis tadi, saya tidak tahu hadis itu ada atau tidak. Kadal fakru an yakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran membawa kepada ke, ke, ke, kekafiran. Yang saya tahu hadis sahih adalah hadis riwayat hadis yang sahih bunyi lafaznya adalah mal faqru afsha alaikum. Aku tidak mengkhawatirkan kefakiran terhadap kalian. Itu kata Nabi. Walakin akhsha antum satu alaikumud dunya namun yang kukhawatirkan adalah dibentangkan untuk kalian kenikmatan dunia. Dimudahkan untuk kalian kenikmatan dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu kalian berlomba-lomba mengejar kenikmatan dunia itu sebagaimana orang dahulu umat terdahulu berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan dunia fatuhlikakum kama ahlakatkum. maka dunia menghancurkan kalian sebagaimana dunia telah sebagaimana dunia telah menghancurkan mereka. Ini hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Hadis dengan lapas yang tadi saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Bagaimana menjadikan hati bisa meresapi ayat-ayat Allah dan bisa mengamalkannya dalam hidup ini? Sering anak alami usai kajian ilmu yang didapat lalai untuk diamalkan. Ini perlu latihan panjang. Dan ini perlu mujahadah, usaha keras untuk sampai kepada titik ini. Dan biasanya orang serius akan sampai kepada titik ini namun melalui proses jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Tidak gampang. Sampai kepada jenjang orang yang benar-benar beriman. Ulaika humul mu'minuna haqqa yang ada dalam surah Al-Anfal itu tidak gampang sampai kepada jenjang itu idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun tidak gampang kalau gampang semua orang akan mudah menjadi orang yang beriman hakka tapi karena dia tidak gampang maka butuh usaha keras maka belajar dari sekarang berusaha dengan cara tuntut ilmu rajin mengamalkan ilmu rajin bertanya kepada ahli ilmu dan rajin membaca sejarah orang-orang soleh dan meniru mereka. Bagaimana cara menghilangkan perasaan yang membatin dalam hati contohnya seperti ini? Ya Allah, saya telah sholat, saya telah beramal soleh, kenapa hidup masih seperti ini, seperti ini juga? Seperti ini kayak apa Pak? itu karena kita merasa duit 10 juta lebih besar daripada rukuk dan sujud. Namun kalau kita bisa merasakan sujud lebih penting daripada duit 100 juta, kita kan tidak akan membatin seperti ini kepada Allah Ta'ala. Belajarlah untuk memahami rukuk dan sujud lebih penting dari uang 10 miliar. Rukuk dan sujud itu lebih mahal daripada kebun sawit 100 hektar. Tentu tidak mudah untuk sampai kepada jenjang perasaan itu. Butuh usaha keras. Dan demi Allah dia benar-benar ada. Akan ada orang-orang yang merasakan satu kali ruku dan sujud sholat fardu lebih baik daripada punya toko omsetnya 3 miliar sebulan. Karena kita lebih banyak mengedepankan kehidupan dunia. Harta bagi kita lebih tinggi derajatnya dibanding iman dan amal saleh, Makanya batin kita mengeluh. Di dalam Al-Quran surah Al-Qasas Allah ceritakan masalah ini Silahkan kembali Dalam Al-Quran surah Al-Qasas Cerita tentang Fir'aun Cerita tentang Qarun yang memamerkan kekayaannya kepada manusia. Lalu kemudian ada dua kelompok manusia. Kelompok yang pertama mengatakan, ya laitalana mithla ma utiya korun. Andai kita juga dapat seperti yang didapatkan korun. Kelompok kedua mengatakan wailakum celaka kalian kalau itu yang kalian inginkan. ya khairun. Pahala di sisi Allah jauh lebih baik daripada harta korun itu. Silahkan kembali dalam surat Al-Qasas baca tafsirannya bukan terjemahannya ya Terjemahannya agak kaku, Pak. Baca tafsirannya. Ambil tafsir Ibnu Katsir, baca tafsirannya. Akan ketemu jawabannya Allah, taala. Apakah dengan mendengarkan pengajian Islam di TV juga termasuk cara memahami dan mempelajari agama selain datang ke masjid untuk mendengarkan zikir dan pengajian? Ya, itu sebagian daripada cara. Sebagian daripada cara untuk memahami agama duduk di tempat televisi dengan ustadz yang berbicara tentang Islam dan ustadz itu diakui ilmunya akan keislamannya. Itu cara menambah ilmu. Ingat, ini saya imani, saya saya apa? Saya yakini dan ini sudah saya sampaikan ke beberapa orang-orang soleh dan berilmu dan mereka tidak membantahnya dan mudah-mudahan apa yang saya katakan ini benar. Ini dari saya. Kalau benar silakan ambil, kalau tidak campakkan saja. Karena ini pendapat saya, bukan pendapat bukan satu yang saya keluarkan dari Al-Qur'an dan dari hadis. Pengalaman hidup yang saya ambil yaitu Allah melihat kita pemalas. Karena Allah tetap ingin kita punya agama, Allah mudahkan sarana supaya dengan malasnya kita kita masih bisa menimba ilmu. malas ke pengajian, hari hujan, ya udah sel TV di depan rumah. Minum teh, makan coklat. Pemalas, Pak. Kau yang pemalas. Namun Allah masih berbaik hati memudahkan internet, memudahkan televisi, bayi satelit supaya kita masih bisa nimba ilmu dengan pemalasnya kita ini. Kita pemalas. Sehingga Allah mudahkan transportasi ke Mekah pakai pesawat. Karena Allah masih ingin kita datang ke Baitullah. Coba kalau tidak ada pesawat. Iman-iman kayak kita ini nggak ada bakalan satu di antara kita yang mau pergi haji. Itu iman saya, nggak tahu kalau iman Bapak. <laughs> Kalau saya masih seperti yang dulu naik kapal 6 bulan, 7 bulan belum tentu saya mau ke Mekah. Berat. Orang-orang dahulu tidak dimudahkan untuk mereka sarana dunia karena mereka semangat. Mereka pejuang-pejuang agama. Mereka orang yang ada Taus bin Kaisan tinggal di Yaman. Yaman ke Mekah itu butuh sekian bulan. Di dalam biografi hidupnya 40 kali naik haji. Sementara orang Madinah sekarang ini Umur 35 tahun belum pernah naik haji sekalipun. Saya bertemu dengan seorang supir taksi, umurnya sudah 35 tahun, sekalipun belum pernah naik haji. Pemalas. Kaum yang pemalas. Ini pendapat saya. Sekali lagi ini pendapat saya, bukan pendapat saya, saya belum pernah mendengarkannya dari para ulama bahkan. Hanya analisa melatih pikiran saja dari saya pribadi. Kalau Bapak setuju terima, kalau tidak campakkan, masuk ke sampah nanti kita keluar dari dari masjid ini. Dan saya pernah mengutang ini ke beberapa orang yang saya anggap berilmu dan mereka tidak artinya tidak tidak tidak membantahnya. Mudah-mudahan benar. Jadi jangan kira ketika sarana ini dimudahkan, kita lebih hebat daripada orang-orang terdahulu. Salah. Justru kemudahan-kemudahan itu karena Allah melihat jiwa kita melemah sudah. Semangat kita melemah sudah. Allah mudahkan supaya kita masih bisa beragama dengan baik. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya mengobati anak kita yang sedang sakit demam dengan menggunakan kunyit yang dibacakan ayat Al-Quran kemudian dipotongkan sebagian lalu disilang-silangkan di kening anak tersebut, di tangan dan di kakinya. E, saya bukan dokter, jadi saya tidak terlalu tahu dan saya juga bukan tabib. Jadi saya tidak perlu tahu apa tidak tidak terlalu tahu apakah kunyit itu disilang-silangkan di kening bisa mengobati demam. Saya tidak tahu. Silakan bertanya ke dokter, silakan bertanya kepada tabib. Ini faknya mereka, bukan faknya saya. Wallahualam. Apakah tidak mungkin ada seseorang yang kaya raya di dunia sekaligus masuk surga tanpa dihisab? Pembicaraan besok pagi, silakan hadir. Insya Allah. Ustaz, apakah kajian malam ini kajian kelompok? Kalau iya, apa nama kelompoknya? Kelompok Al-Quran dan Sunnah. Dari tadi saya membahas Al-Quran, Sunnah Nabi. Al-Quran, Sunnah Nabi. Kalau dikelompokkan, kelompok Al-Quran dan Sunnah. Sudah cukup, nggak perlu pakai kelompok yang lain. Ada saya mengajak kepada orang-orang tertentu tadi, Pak? Ada saya mengajak kepada kelompok-kelompok tertentu tadi, Bu? Silahkan dengar lagi rekamannya dari awal sampai akhir. Yang ada Al-Quran hadis, Al-Quran hadis, Al-Quran hadis para ulama sebagai bukti realita orang-orang saleh dari sahabat dan selain sahabat. Silakan. Silahkan dengar lagi rekaman. Tidak pernah mengajak kepada orang-orang tertentu. Kita hanya mengajak kepada satu orang di permukaan bumi bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon penjelasan ayat Al-Qur'an surat An-Nisa tentang ulil amri minkum. Ayat berbunyi ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan ulil amri pemimpin di kalangan kalian. Lihat, kita disuruh taat kepada Allah. Allah taat kepada Allah. Wa atiur Rasul, taat kepada Rasul. Lihat, garis bawahi kalimat taatnya. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Disuruh. Allah taatlah. Ada kalimat taatnya, perintah taatnya. Allah. Atiur Rasul, taat kepada Rasul. Ulil amri ada perintah taat? Tidak. Digandengkan kepada taat Allah dan Rasul. Betul betul ya? Wa ulil amri minkum diatofkan saja. Dalam bahasa nahu atof wow wa ulil amri minkum. Artinya apa? Taatlah kepada ulil amri selagi ulil amri itu perintahnya masih dalam koridor taat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya jangan taat kepada Paulil amri manakala perintahnya tidak lagi sesuai dengan Allah wa ati rasul. Wallahu a'lam. Dalam pertanyaan yang singkat ini, dalam kertas yang kecil ini, saya bacakan pertanyaannya dari hamba Allah. Al-Quran Surah Al-Ma'idah 50. Bagaimana tadabur dari ayat ini? Dua, kemana isnad hadisnya disandarkan? Tiga, sirah nabawiyahnya seperti apa? Empat, bagaimana aplikasinya dengan hukum negara di Indonesia? Lima, hubungan ayat ini dengan janji dan ancaman Allah bagaimana? Masya Allah. Ini pedes ini, ini ini apa apa namanya? Cabai rawit ini, cabai rawit ini. Kecil tapi pedes. Masya Allah. Surah Al-Maidah ayat ayat 50. Surat Al-Maidah ayat 50 berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun?" Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Hukum jahiliyah adalah hukum selain hukum Allah. Itu hukum jahiliyah. Hukum karangan manusia untuk manusia. Padahal yang disuruh adalah hukum karangan pencipta manusia untuk manusia. Itu yang disuruh. Ya kan? Adapun karangan manusia untuk manusia EGP emang gua pikirin. Tinggalkan. Hukum manusia untuk manusia campakkan. Tapi yang benar hukum pencipta manusia untuk untuk manusia. Maka hukum yang dibuat manusia untuk manusia hukum jahiliyah. Apakah hukum jahiliyah ini yang mereka inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukman yuqinun? Siapa lagi yang paling benar hukumnya? Yang paling baik hukumnya daripada Allah untuk orang-orang yang yakin. Yang rito dengan hukum selain hukum Allah diterapkan pengganti hukum Allah. Masuk dalam ayat ini. Baik ridhonya melaksanakan atau tidak melaksanakan. Masuk dalam ayat ini. Yang tidak ridho dengan hukum jahiliyah diterapkan. Baik tidak ridhonya terpaksa karena dia hakim. Terpaksa Hati kecilnya sudah tidak mau lagi. Tapi dunia begitu berat. Kalau berhenti, gaji tidak ada. Istri sudah terbiasa tiap hari. Gak tahu tiap hari ngapain. Tiap bulan, gak tahu tiap bulan ngapain. Ya, artinya dunia lah. Hati kecilnya, ya Allah saya salah, ya Allah saya keliru, ya Allah saya telah menerapkan hukum jahiliyah. Saya ingin keluar ya Allah berikan saya kekuatan untuk bisa melawan ini semua ini. Ini masih beriman insya Allah. Dia tidak ridho lagi. Atau tidak ridho dan tidak sedikit pun melakukan seperti banyak orang tidak ridho dan tidak mau melakukannya. Ini masih beriman. Namun yang sengaja melakukan hukum jahiliyah dengan penuh bangga bisa menyingkirkan hukum Allah masuk dalam ayat ini. Apa hukmal jahiliyah ya pun? Dan ini cerita panjang dan saya yakin yang bertanya ini bukan orang sembarangan tapi orang yang benar-benar telah memahami tentang masalah hukum Islam di negara Islam di negara seperti negara kita ini. Perlu diskusi panjang antara saya dengan beliau yang bertanya ini, namun jangan majelis ini yang dijadikan sarana diskusi. Nanti takut orang-orang yang belum bisa memahami dengan baik nggak paham apa yang kita diskusikan. Wallahu a'lam. Apakah benar sikap yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin untuk menghindari mengikuti acara menyambut malam tahun baru yang dilakukan dengan pesta mercon dan lain-lain? Mereka lakukan dengan cara muhasabah serta zikir bersama atau cara mendengarkan hafalan Al-Quran dan lain-lain. Tidak ada yang spesial di malam ini. Tidak ada yang spesial. Jangan dispesial, dispesialkan dengan mercon dan jangan pula dispesialkan dengan zikir. Kenapa Ustaz bikin kajian? Mumpung. Jadi kenapa saya bikin kajian sekarang bukan spesial, mumpung mumpung diduri besok saya pulang. Bukan karena malam tahun baru. Hanya mumpung. Seandainya kedatangan saya tiga hari lagi, maka tiga hari lagi itulah insya Allah kita kajiannya. Karena saya dari Mekah sudah berpesan, ketika saya masih ada sekian hari di Duri, tolong buatkan kajian. Jadi Allah takdirkan di malam ini, tidak karena menspesialkan malam ini untuk pengajian. Kalau kita spesialkan malam ini untuk pengajian salah kita, berarti kita menspesialkan malam ini. Orang menspesialkan malam tahun baru dengan mercon, kita menspesialkan malam tahun baru dengan pengajian, apa nggak salah itu? Gak ada yang dispesialkan. Malam ini malam yang sama dengan malam yang lainnya. Gak ada yang berbeda. Hanya perbedaannya adalah orang main mercon kita enggak. Orang main trompet kita ada, itu bedanya. Yang spesial yang lain nggak ada. Jadi salah kalau kemudian menaja acara, memang disengajakan acara itu khusus malam tahun baru. Itu salah sekali. Baik trompetnya, baik merconnya, baik panggang-panggang ayamnya, baik pengajiannya, baik zikirnya, baik muhasabahnya. Dispesialkan untuk malam tahun baru, keliru, keliru, keliru. Wallahu Masih agak sedikit sama dengan pertanyaan kedua terakhir. Kita diperintahkan masuk Islam secara kafah, termasuk harus mengikuti hukum-hukum yang diterapkan dalam Islam. Hukum mencuri adalah potong tangan. Bagaimana kalau kita menemukan saudara kita sedang diketahui mencuri? Bagaimana tindakan kita dan sejauh mana hukum ini diterapkan di negeri kita tercinta ini? kembalilah ke dalam sejarah Nabi kita tercinta saudaraku yang punya pemahaman seperti ini. Apakah hukum potong tangan itu dilakukan oleh orang secara personal, oleh lembaga swadaya masyarakat secara personal, atau harus dilakukan oleh pemimpin tertinggi umat Islam? Kembalilah sejarah. Buka lembar lagi lembaran sejarah itu. Ada yang salah dalam pemahaman Anda soal sejarah itu. Anda mengira setiap orang mencuri Anda potong tangannya? Itu sudah menegakkan hukum Allah. Anda mengira ketika Anda bentuk yayasan, kemudian siapa yang mencuri dari anggota yayasan itu Anda Anda potong tangannya, siapa yang berzina Anda rajam, siapa yang sudah menikah Anda Anda rajam dengan batu, itu artinya Anda menegakkan hukum Allah di permukaan bumi. Anda berbuat maksiat. Karena hukum itu diletakkan oleh Allah di, di pundak para pemimpin, bukan di pundak rakyat. Kembali lagi kepada sejarah. Buka kembali lembaran sejarah. Siapa yang menegakkan hukum syariat itu? Siapa yang menegakkan hukum hudud itu? Rakyat atau pemimpin? Setelah Anda buka sejarah kita diskusi. Ustadz, apakah kata-kata insya Allah itu termasuk kata-kata janji? Jawabannya ya. Kalau diucapkan dengan yang benar. Namun jangan pakai pola orang sekarang lain di mulut, lain di hati. Datang ya, ya insya Allah. Ya, tapi sebenarnya saya nggak mau. Insya Allah itu artinya adalah saya tidak mau. Itu artinya lain di mulut, lain di lidah. Kata ya insya Allah, ya saya datang, saya datang. Kecuali kalau Allah berkehendak lain, itu makna insya Allah di situ. Saya sebenarnya mau datang, Kecuali kalau Allah berkehendak lain. Saya mati, saya sakit, saya tiba-tiba lupa. Ini makna ya insya Allah. Tapi kalau kita maksudkan ya insya Allah, insya Allah untuk menghanguskan kata-kata ya, itu tidak benar. Maka itu adalah janji. Apa hukuman orang yang melakukan hal yang haram walau belum sampai berzina? Apakah didera seratus kali dan haruskah di depan khalayak ramai? Baca sejarah lagi ya, baca sejarah lagi. Nanti kita diskusi. Apakah kita harus sholat tahiyatul masjid jika kita masuk ke dalam musola? atau masuk surau atau masuk langgar atau sajatul masjidnya hanya masuk masjid saja menarik di zaman Nabi nggak ada beda antara masjid dan langgar dan surau dan musola seluruh tempat yang sudah dijadikan tempat sujud sholat lima waktu sehari semalam adalah masjid masjid di zaman Nabi terbagi dua demikian juga di zaman sahabat dan para tabiin masjid jami' masjid yang di dalamnya didirikan sholat Jumat wa masjid ghairu jami' masjid yang di dalamnya tidak didirikan sholat Jumat itu saja bedanya dua-duanya masjid oleh karena itu dua-duanya sholat tahiyatul masjid Jangan kemudian bertanya Ustaz, kita disuruh tahiyatul masjid. Namun di samping rumah saya musola, saya tidak tidak pernah disuruh tahiyatul musola. Di samping rumah saya surau bukan masjid dan tidak ada hadisnya tahiyatul surau. Bukan begitu memahami. Penamaan kita jangan dijadikan substansi penilaian syariat. Jadikan pemahaman di zaman Rasul. Di zaman Rasul masjid terbagi dua. Masjid jami yang ada sholat Jumatnya di kita disebut masjid. Masjid ghairu jami, masjid yang tidak ada Jumatnya di kita disebut musola, langgar dan surau. Dua-duanya adalah masjid. Wallahu a'lam. Oleh karena itu tetap ada sujud, tetap ada tahiyatul masjid. Pertanyaan terakhir Jam 10 sudah Bagaimana hukumnya jika kita sholat diimami oleh seorang yang tidak sah sholatnya Contoh Sholat di belakang imam yang berpakaian isbal, menurunkan pakaian sampai di bawah mata kaki. Sementara di dalam hadis Rasulullah mengatakan tidak sah sholat orang yang isbal. Sholat di belakang imam yang tidak tumak nina. Pertama, harus kita samakan persepsi yang mana yang tumak nina agar kita tahu mana tumakninah yang dengannya sah solat, mana orang yang telah keluar dari tumakninah sehingga dengannya tidak sah solat. Jangan tumakninah itu kita artikan semaunya kita tumakninah. Mari kembali kepada standar syariat. Ulama telah berbicara. Jangan tumakninah itu kita terjemahkan menurut kemauan kita. Harus lima menit baru naik, waktu tumakninah ketika imamnya cuma tenang dalam lima detik kita anggap tidak tumak nina. Tumak nina saudaraku, sejauh yang kita tahu dalam ilmu kita yang sangat singkat ini, seseorang yang telah berpindah dari sebuah gerakan kepada gerakan sholat, dan di dalam gerakan yang pindah itu, dia telah tenang walau sesaat. Dia telah tenang, dia kan berdiri pak, berdiri tenang, kemudian kemudian ruku, Kan berbeda, berpindah gerakan itu. Dan di dalam ruku itu dia telah berposisi ruku itu tenang walau sesaat. Itu sudah sudah sampai kepada konsep tumanina. Tapi kalau dia patuh ayam, tek gitu. Paham kan? Iya. Nah, baru baru saja nempel keningnya di tanah langsung diangkat, cek, naik langsung. Itu tidak tumanina, batal dengannya sholat. Tapi kalau dia tempelkan tek tek tek, naik, itu sudah tumanina. Walau tentu yang paling afdol tetapnya itu sampai seribu kali misalnya. Tentu lebih afdol. Tumaninanya lebih jelas. Bacaannya lebih hebat. Doanya lebih panjang kepada Allah itu lebih afdol. Jadi perlu didudukkan mana yang tumakninah yang dengannya sah sholat dan mana yang tumakninah yang dengannya tidak sah sholat. Ada orang yang apabila kita melihat sholatnya tapi tidak ada di sini saya lihat. Di beberapa negeri kita lihat orang itu tidak ya tidak sama sekali. Dari ruku belum sampai etidal dia sudah sujud lagi. Itu tidak ada tumanina, bahkan tidak ada etidalnya sama sekali. Itu kita bisa kita lihat. Bahkan mungkin kita lihat di Masjid Nabawi, di Masjid Haram Mekah, di saat musim haji dan Ramadan, banyak sekali orang-orang yang sholatnya seperti itu. Terutama di sholat-sholat sunnah Ya. Kemudian masalah isbal. Sejauh yang saya tahu, dengan ilmu saya yang masih sedikit, isbal itu tidak membuat sholat tidak sah. Sehingga para ulama ahli fikih, para ulama ahli syariat meletakkan isbal dalam makruhatus sholat. Hal-hal yang makruh di dalam sholat. Ada hadis Ustaz, saya, saya tahu ada hadisnya. Sebagaimana ulama pun tahu ada hadisnya. Akan tetapi, jangan pahami hadis itu dengan pola pikir kita. Hadis dipahami oleh para ahli ilmu dari generasi ke generasi. Kita harus mengikuti pola pemahaman ahli ilmu itu. Sejauh yang saya tahu dari ahli ilmu, tak seorang pun di antara mereka yang memahami solat orang isbal membuat solatnya batal. Saya tidak tahu itu. Oleh karena itu, solat di belakang orang yang isbal pada dasarnya sah. Walaupun kita harus tetap mengatakan, wahai saudaraku yang masih isbal, yang laki-laki, angkat pakaian anda di atas mata kaki.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 Semoga apa yang kita sampaikan menjadi amal para beliau dan menolong kita. Ya juga kan kita sampai ke pelayan subuh Bahwa besok lagi kita lanjut tasirah setelah 14 subuh Terima kasih banyak Kita tutup Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke Tulung Eh? ke Padang ya? Apa? Bosan dari Padang. Dari pagi dia, Bos.